yang namanya serap ya serap ya toh nggak perlu saya jelaskan semuanya sudah paham tanpa penjelasan sudah bisa dipaham yang namanya serap ya serap iya bukan asli nah dan jamnya ini serta waktunya adalah waktu dan jam ngantuk kan begitu <laughs> juga maklum semuanya oleh karena itu saya di sini mengajak antum sekalian untuk bersama-sama sejenak menahan kantuk karena saya juga sama. Iya, sama. Sebagaimana umumnya manusia. Pagi habis beraktivitas, habis duhur biasanya ngantuk begitu. Saya ngantuk, antum semuanya juga ngantuk. Tapi mari kita bersama-sama menahan ngantuk sejenak untuk kita meraih dan mendapatkan yang lebih besar untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hafizillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Manusia hidup di dunia adalah untuk beramal karena memang dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai darul amal, sebagai negeri tempat untuk beramal. Adapun hasilnya itu tidak di dunia. Hasil dari amalan di dunia itu adalah nanti akan didapatkan, akan dinikmati dan akan dirasakan di negeri yang hakiki akhirat yang kekal untuk selama-lamanya. Siapa yang amal perbuatannya di dunia itu amal perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan balasan yang baik di akhirat maka dia akan merasakan keberuntungannya dan Allah pun sudah menyiapkan Allah sudah menyiapkan dan sudah ada tempatnya yaitu sorga tinggal di sorga dengan penuh kenikmatan untuk selama-lamanya. Dan sebaliknya, bagi yang amal perbuatannya di dunia, amal perbuatan yang tidak baik, dia pun akan merasakan balasannya di akhirat dan Allah sudah menyiapkan balasan dengan tempat tinggal yang penuh dengan siksa yang dahsyat neraka dengan berbagai isi dan siksaan yang ada ya. sehingga di akhirat itu tidak ada tuntutan orang itu untuk beramal orang dituntut untuk capek untuk lelah untuk mau lawan hawa nafsu, menghilangkan kemalasan ya, untuk melakukan ketaatan. Di akhirat tidak seperti itu. Di akhirat itu tempat untuk menikmati hasil dari amalan di dunia. Dan dunia sifatnya sementara. Sementara dan sebentar. Dunia itu sementara dan sebentar perjalanan menuju akhirat dan ketika menuju akhirat diperintahkan untuk berbekal dan disiapkan tempat serta waktu untuk berbekal di akhirat nanti. Oleh karena itu semua amal perbuatan manusia itu akan dicatat Semuanya akan dicatat, dibukukan dalam kitab catatan amal perbuatan. Untuk kemudian nanti dihitung. Untuk kemudian nanti dihitung, amalan-amalan itu dihitung. Yang baik, yang jelek, itu dihitung, dihisap. Mana yang lebih banyak, kebaikan atau kejelekannya. Kemudian ditimbang mana yang lebih berat, amal kebaikan atau amal kejelekan. Hisab. Perhitungan amalan dan timbangan ini yang akan menentukan kembalinya manusia pada kebinasaan atau pada kebahagiaan. Ya. Ini disebutkan di sekian banyak ayat Al-Quran. Disebutkan di sekian banyak Al-Quran. Ya. Dalam surat Az-Zilzalah di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ maka barang siapa yang beramal kebaikan seberat meskipun seberat biji yang sangat kecil, biji darah, dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun seberat biji yang sangat kecil biji darah dia akan melihat dan akan mendapatkan balasannya. Ya. Dan di ayat yang sebelumnya disebutkan bahwa nanti di kejadian hari kiamat itu semua manusia akan diperlihatkan amalannya liyurau amalahum diperlihatkan kepada mereka semua amal perbuatan mereka dan manusia ketika hidup di dunia itu pasti buat pasti beramal tidak bisa tidak kecuali harus beramal eh, pasti berbuat pasti beramal nggak ada manusia hidup di dunia kok tidak beramal itu nggak ada pasti dia beramal pasti dia berbuat sebagaimana ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dirayatkan oleh lima Muslim dari sahabat Abu Malik Al Harith bin Auf bahwa manusia itu pasti tidak bisa tidak berbuat beramal. Ya. Kalau ada manusia ingin dia tidak berbuat, saya tidak mau beramal, saya tidak berbuat. Itu nggak bisa. Dia ngomong tidak mau berbuat, ya itu perbuatan, itu amalan. Dia kepengen duduk, itu amalan, itu perbuatan. Dan amalan manusia hanya terbagi dua. Lil insan wa alal insan. Menguntungkan manusia, dicatat sebagai amal kebaikan, atau halal insan, membinasakan manusia. Manusia pasti berbuat dan perbuatan manusia terbagi dua, baik atau jelek. Oleh karena itu, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar supaya agar supaya selamat dengan amal perbuatannya beruntung dengan amal perbuatannya Allah memerintahkan kepada hamba hamba yang beriman untuk selalu muhasabah Allah memerintahkan kepada hamba hamba yang beriman agar supaya mendapatkan keuntungan dan selamat dari kebinasaan. Memerintahkan agar supaya hamba-hambanya itu selalu muhasabah. Apa muhasabah? Sering diartikan introspeksi diri. Ya. Menghitung-hitung amal perbuatannya menghitung-hitung, mengkoreksi, introspeksi terhadap apa yang dilakukan dalam hidupnya. Muhasabah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian semua kepada Allah Dan hendaknya setiap diri Memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok apa yang diperbuat untuk bekal di akhirat lihat di dalam ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah di mana takwa itu adalah merupakan ghayatuddin wa aslu kulli khairin fa fadli wa fadlin. Takwa itu puncaknya agama. Takwa itu adalah pokoknya segala kebaikan dan keutamaan. Ketika orang di dalam berislam sudah mencapai takwa, maka dia telah mencapai puncaknya agama dan dia telah mendapatkan pokoknya segala keutamaan dan kebaikan sehingga kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang lain akan bisa diperoleh karena pokoknya sudah diperoleh itu takwa karena itu takwa ini merupakan wasiat penting yang Allah wasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan kepada orang-orang manusia umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakot apa itu dalam ayatnya? Walakot wasaina alladina utul kita min kablikum wa iyyakum an anisa an 113. Dan sungguh kata Allah, kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan kami wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat itu maknanya adalah al-ahdu pesan, tetapi tidak semua pesan dikatakan wasiat. Pesan dikatakan wasiat apabila pesan itu pesan penting. Demikian disebutkan dalam kitab Qaulul Mufid. Sehingga kalau sesuatu itu disebut wasiat, itu artinya pesan penting. Allah berpesan dengan pesan penting kepada umat-umat terdahulu dan umat sekarang, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat yang dengan nasihatnya itu dikatakan oleh para sahabat lahir Irbad bin Sariyah wajilat hal qulub wa min hal uyun suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang dengan nasihat itu hati hati bergetar takut mata mata mencucurkan air mata Fakulna maka kami berkata ya Rasulullah innaha atau ka'annaha ma'idatu muwaddi. Ya Rasulullah, sepertinya itu adalah merupakan nasihat dari orang yang mau berpisah. Nasihat perpisahan orang yang mau berpisah pergi untuk selamanya. Fausina ya Rasulullah karena itu berilah kami wasiat wahai Rasulullah. Beri kami pesan yang penting. Faqala usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika diminta untuk memberikan wasiat, penting pasti memberikan wasiat yang paling agung, yang paling mulia, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lebih luas tentang takwa karena yang ingin kami jelaskan di sini adalah tentang muhasabah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa kepada orang yang beriman, Allah memerintahkan kepada setiap orang untuk muhasabah. Introspeksi diri, mengkoreksi diri, menghitung-hitung amalan yang dilakukan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Yaitu apa yang diperbuat di dunia untuk bekal akhirat. Ayat ini memerintahkan dan mengisyaratkan kepada setiap orang yang beriman untuk selalu muhasabah. Karena itu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu tahayya'u لأرض akbar Yawma idzin tu'raduna wa la takhfa minkum khafiyah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum." Hisablah hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisap hisaplah, hitunglah amal perbuatan kalian, koreksi amal perbuatan kalian sebelum kalian nanti dihisap. Wazinuha dan timbanglah diri-diri kalian timbang amal perbuatan kalian antara yang baik, yang buruk. Timbang sebelum nanti kalian ditimbang amal perbuatannya. Watahayyau li akbar. Siapkan diri kalian untuk menghadapi hari pembalasan. Tahayyau li akbar. Siapkan diri-diri kalian untuk menghadapi hari pembalasan. Hari kiamat disebutkan al-ardul akbar, pertunjukan besar. Karena hari kiamat itu hari akhir, hari akhir dari hari-hari dalam kehidupan dunia. Dikatakan hari kiamat di mana manusia di hari itu dibangkitkan semuanya dari alam kubur. Ya, walaupun ada yang tidak dikubur di bumi, tapi semuanya masuk alam kubur dibangkitkan. Didatangkan pada waktu itu al ashad saksi-saksi untuk mempersaksikan amal perbuatan manusia. Makanya disebut hari kiamat manusia dibangkitkan. Kemudian didatangkan saksi-saksi pada hari tersebut. Hari yang dahsyat Yauma irin tu'raduna pada hari itu kalian semuanya dihadapkan kepada Allah. Yauma irin tu'raduna pada hari itu kalian dihadapkan kepada Allah. Wala takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun di antara kalian yang tersembunyi dari Allah. Itu hari kiamat. Al-Haqqah ayat ke-18 itu iya. perintah anjuran dari Umar Ibnu Khattab agar supaya kita semuanya itu selama hidup kita di dunia itu selalu menghisap muhasabah introspeksi, mengkoreksi, menghitung-hitung amal perbuatan kita sebelum nanti kita dihisap yaitu di hari kiamat. Nanti di hari kiamat amal perbuatan kita itu dihisap, dihitung. Ya. Dihitung, dihisap. Ya. Dan his, hisap, perhitungan amal perbuatan itu keadaan yang sangat genting. Manusia itu menunggu hasilnya. Ya. Yang hisapnya itu sulit, dipersulit, berat, ini alamat binasa. Tapi yang mudah dan ringan ini yang akan selamat. Karena itu kita disyaratkan selalu berdoa kepada Allah untuk dimudahkan, diringankan hisabnya nanti. Artinya di sini di hari kiamat nanti semua amal perbuatan manusia yang dicatat itu akan dihitung semuanya dihitung ya, semua yang baik yang buruk yang sudah tercatat semuanya dan gak ada satupun yang lolos gak ada satupun dan sedikit pun yang terlewat juga ada amal perbuatan manusia semua tercatat gak ada yang lewat satupun baik itu amalan hati amalan lisan atau anggota badan yang lain semua tercatat lihat dalam surat al-haqqah penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang amal perbuatan manusia ucapan manusia semua tercatat dicerat oleh malaikat dan dibukukan dalam kitab semua manusia punya kitab kumpulan catatan amal perbuatan itu nanti akan dihisap sebelum kita menghadapi hisap itu nanti maka hisaplah amal perbuatan kita di dunia untuk kita bisa mendapatkan keselamatan wazinu timbanglah amal perbuatan nanti amal perbuatan kalian di dunia sebelum nanti ditimbang di akhirat. Ya. Lihat itu dalam surat Al-Qari'ah tentang timbangan amal perbuatan manusia. Ya. Siapa saja yang berat tam timbangan amal kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan kata Allah. Tetapi wa amman khafat mawazinu fa ummu hawiyah. Tetapi siapa saja yang ringan timbangan amal kebaikannya, lebih berat timbangan amal kejelekannya, fa ummu hawiyah. Maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka Apa itu? Neraka hawiyah itu narun api yang panas. Setiap kita pasti berbuat. Perbuatan dan amalan kita pasti dicatat. Kemudian nanti akan dihisap, akan dihitung. Dan akan dibalas. Wadahayau karena itu persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi hari kiamat, hari pembalasan yang dahsyat. Sekian banyak surat dalam Al-Qur'an dan ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dalam surat Az-Zilzalah dijelaskan itu dari awal ayat sampai akhir ayat. Ya, tiga bumi digoncang dengan dahsyat. Ya, digoncang dengan dahsyat. Laung bumi digoncang cuman sedikit aja ya. Orang takutnya luar biasa. Keluar. Ya. Nanti di hari kiamat digoncang dahsyat nggak bisa diukur dengan alat pengukur gempa nah, ila zulzilatil ardu zilzalaha setelah digoncang dengan dasar wa khrajatil ardu afqala mengeluarkan bumi ini mengeluarkan beban-beban beratnya keluar ya. manusia itu disebutkan seperti laron yang berterbangan. Kita semuanya pernah lihat laron ketika malam hari di saat keluar itu seperti itu kondisinya. Mau lari kemana berhamburan tidak karuan. Gunung-gunung itu seperti bulu yang ditaburkan. Gunung seperti bulu ditaburkan. Lautan tumpah. Ya. Kemudian matahari didekatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tinggal satu atau dua mil ya. kayak apa panasnya saat itu yang sekarang saja entah berapa ketinggiannya matahari berapa juta kilometer panas dan nanti di hari kiamat didekatkan satu dua mil di atas kepala sangat dasar tidak ada tempat bernaung semua rata semua rata Gak ada bangunan sama sekali gak ada pohon gak ada bangunan gak ada tempat yang menonjol disebutkan nanti serasa rata semuanya orang mau lari kemana mau berteduh bernaung di mana Gak ada tempat bernaung gak ada tempat berteduh kecuali orang-orang tertentu yang dapat naungan di hari kiamat sangat dahsyat hari kiamat karena itu siapkan diri kita untuk menghadapi itu kata Allah dalam surat al haqqa yang dibawakan oleh Umar Al-Khattab pada waktu itu kalian dihadapkan kepada Allah tidak ada satupun sedikit pun di antara kalian yang tersembunyi amal perbuatan kalian yang terlintas dalam hati yang terbetik dalam hati pun terekam dan akan ditontonkan ditampakkan dan manusia semuanya melihat itu di hari kiamat. Sangat dahsyat. Apakah kita kemudian tidak khawatir? Apakah kemudian kita tidak waspada dan bersiap-siap menghadapi Al-Ardul Akbar? Karena itulah dikatakan Al-Ardul Akbar, pertunjukan besar. Kita bisa di dunia bersembunyi, isi hati kita disembunyikan niat-niat kita, tapi nanti di akhirat, di hari kiamat, tu'raduna yauma idin tu'radun layak minkum khafiyah. Semua kalian dihadapkan kepada Allah tidak ada sedikit pun di antara kalian yang tersembunyi Enggak ada ini perintah dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk kita selalu muhasabah Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عاملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا dan ketika kitab catatan amal perbuatan diletakkan ketika kitab catatan amal perbuatan manusia diletakkan maka kamu melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap isi kitab tersebut orang-orang yang berdosa itu kamu melihat ketakutan mimpi terhadap catatan yang ada di dalamnya. Dan mereka mengatakan, malihalal kitab." Kitab apa ini? Tidak meninggalkan, tidak perlewatkan yang kecil maupun yang besar. Kecuali mencatat semuanya لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها kitab tersebut mencatat semua yang kecil yang besar tidak ada yang terlewatkan semuanya tercatat ya. mereka mengatakan ya wailatana celaka kami ya, celaka kami kitab apa ini ya. Semua tidak ada yang terlewatkan, semua yang besar yang kecil tercatat. Sekecil apapun semua tercatat. Amal perbuatan kita itu semua masuk. Gak ada yang terlewatkan. Semua masuk dalam kitab catatan. Kita semuanya nanti di hari kiamat masing-masing akan melihat buku catatan amalan kita. Semua akan melihat, semua ada. Dan akan ingat semua catatan yang ada. Ingat dia apa yang pernah dilakukan. Niat apa di situ ada tercatat. Makanya orang-orang yang berbuat dosa ketika itu diletakkan ketakutan. Ya, ketakutan. Wawajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka perbuat hadir. ada dalam kitab itu. Tercatat dalam kitab itu. Walayadlimu rabbuka ahada. Dan Allah Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Karena itu dikatakan oleh para ulama la yunjihim min hadihil akhtar illa luzumul muhasabah tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari bahaya-bahaya ini kecuali dengan luzumul muhasabah senantiasa melakukan muhasabah la yunjihim min hadhil akhbar illa luzumul muhasabah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari bahaya-bahaya ini kecuali dengan selalu senantiasa muhasabah. Faman hasaba nafsahu fid dunya khafa yaumal qiyamati hisabuhu. Barang siapa yang selalu muhasabah dirinya, mengintrospeksi dirinya mengkorasi dirinya di dunia nanti di akhirat hisapnya ringan faman hasaba nafsahu fid dunya khafa yaumal qiyamah hisabuhu maka barang siapa yang selalu introspeksi mengkoreksi dirinya di dunia di akhirat nanti hisapnya ringan wahasuna mungqalabuhu dan akan baik tempat kembalinya waman ahmala hisabahu apa hisaban nafsahu dan barang siapa yang meremehkan untuk mengkoreksi introspeksi diri di dunia damat hasratuhu akan senantiasa dia rugi me, dia senantiasa sedih ya rugi menyesal ya. nah makna muhasabah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni eh, dalam kitab Minhajul Qasidin muhasabah itu maknanya adalah falyandur ra'sal mal wa fir ribahi wa wa fir ribahi wa fil khusran muhasabah itu caranya adalah melihat modal melihat modal pokok, melihat keuntungan, dan melihat kerugian. Ya. Melihat, memperhatikan modal pokoknya, melihat keuntungannya, melihat kerugiannya. Sehingga bisa mengetahui bertambah dan berkurang untung dan ruginya dan tahu selamat atau tidak. Melihat modal utama itu farusul malfidini al faroid Maka modal pokok dalam agama itu adalah al faroid kewajiban-kewajiban. Sehingga cara kita muhasabah mengkoreksi diri, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu dikoreksi. Sudahkah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan? Adakah kewajiban yang kita tinggalkan? Baik kewajiban terkait dengan hak Allah atau kewajiban terkait dengan hak sesama makhluk. Koreksi. Itu modal pokok loh. al fatihah kewajiban-kewajiban itu adalah modal pokok. Modal pokok kita. Sebagai bekal di akhirat untuk menghadap Allah. Kan dikoreksi. Sebagaimana orang dagang itu dikoreksi modalnya. Kemudian yang kedua mengkoreksi wafirin di keuntungan. Arif keuntungannya itu adalah keuntungannya itu adalah eh, an-nawafil perkara-perkara yang sunnah dan al-fadha'il keutamaan-keutamaan. Perkara-perkara yang disunnahkan syariat yang tidak diwajibkan dan keutamaan-keutamaan itu keuntungan. Apakah kita sudah banyak melakukan perkara-perkara yang disunahkan terkait dengan sholat, puasa, dan amalan-amalan lain yang itu hukumnya sunnah dan keutamaan. Itu keuntungan. Dan kerugian itu adalah wafil, khus, wafil khusran dan kerugian itu adalah al-ma'asi kemaksiatan-kemaksiatan. Kita koreksi dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, koreksi. Ini kerugian. Kalau kita banyak melakukan itu banyak mengalami kerugian. Kalau kita meninggalkan yang merugikan kita banyak melakukan yang sunnah dan keutamaan kita banyak mendapatkan keutamaan. Kewajiban dijaga sehingga modal utama utuh. Karena memang manusia dalam hidupnya di dunia ini memang untuk berniaga, untuk berdagang, untuk berjualan. Manusia ketika di dunia ini itu memang untuk berdagang, untuk berjualan. Barang dagangannya apa? Manusia di dunia ini supaya berdagang, berjualan, barang dagangannya apa? Siapa yang jawab? Barang dagangannya? Barang dagangannya itu amal. Barang dagangannya itu dirinya sendiri. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah bersabda, "Kullun nasi yaghdu nafsahu famu'tiquha setiap manusia dia berangkat berbagi-bagi untuk menjual diri kata Rasulullah kullu setiap manusia yang beriman yang tidak beriman yang muslim yang kafir yang soleh, yang tidak soleh, yang bertakwa, yang tidak bertakwa, yang fasik, semua tanpa kecuali, semua manusia itu menjual diri kata Rasulullah. Menjual diri untuk apa? Menjual diri untuk membebaskan diri dari siksa Allah, membebaskan diri dari neraka atau yang kedua untuk menjerumuskan diri, membinasakan diri ke dalam neraka. Itu manusia. Maksudnya apa? Maksudnya, setiap manusia pasti berbuat. Setiap manusia pasti beramal. Ya, itu yang dimaksud ya, yabi'u nafsahu menjual dirinya. Artinya membebani diri dengan amal perbuatan. Ya, amal perbuatan itu terbagi dua. Kalau orang itu dalam menjalani hidupnya itu membebani diri dengan amal soleh, amal kebaikan, maka berarti dia mu'atiquha membebaskan diri menyelamatkan diri dari api neraka ditukar dirinya dengan sorga terus yang kedua orang yang menjual diri mungkin untuk membinasakan dirinya dalam neraka adalah yang menghabiskan umurnya tidak untuk taat kepada Allah untuk berlakukan dosa dan maksiat maka dia menjerumuskan diri ke dalam neraka. Karena itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, yaitu yang melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya sebagian manusia di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Berarti ada sebagian yang lain menjual diri untuk mendapatkan kemurkaan Allah yaitu yang tidak taat dan tidak ada yang ketiga hanya dua saja karena Rasulullah sudah menetapkan seperti itu sehingga kita supaya selalu muhasabah menghitung-hitung dagang kita di dunia ini untung atau tidak dengan kita menghitung-hitung menghisap introspeksi kita akan terus berusaha memenuhi kewajiban, terus berusaha mencari keuntungan, terus berusaha untuk jangan melakukan tindakan-tindakan agar jangan sampai rugi, agar supaya nanti di akhirat selamat. Sampai jam berapa? Sudah habis ya? Hah? Loh, kayaknya informasinya jam 3 kurang seperempat kok. <laughs> ya. Karena itu muhasabah ini perkara yang sangat penting. Ya. Kita itu supaya muhas muhasabah introspeksi mengkoreksi diri. Orang kan kecenderungnya itu muhasabah orang lain ya mengkoreksi orang lain, introspeksi orang lain, kecenderungannya begitu. Itu nggak menguntungkan sama sekali. Yang menguntungkan itu kalau mengintrospeksi diri, ya, dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan. Karena memang manusia hidup di dunia ini adalah berdagang, menjual diri. Menjual diri artinya yukalifu hadil amal, membebani diri dengan amal perbuatan. Itu namanya menjual diri. Di sekian banyak ayat Al-Qur'an disebutkan tentang masalah ini, yaitu masalah menjual. Orang di dunia itu berjualan Allah juga banyak menyebutkan yang seperti itu. Ya. Karena itu yang namanya orang jualan itu mesti dihitung modal pokoknya dihitung dijaga jangan sampai rugi ya. kemudian keuntungan kerugian diperhatikan yang merugikan dihindari yang menguntungkan dicari kan seperti itu namanya orang dagang kalau orang dagang di dunia jualan barang modalnya berkurang ya paling susah saja ya tidak senang tapi kalau menjual di dunia ini menjual diri di dunia untuk nanti keuntungannya di akhirat untung di akhirat ini kalau sampai rugi nggak bisa lagi kembali minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia untuk menjual diri lagi nggak bisa sudah mati meninggal dunia sudah nggak bisa lagi kembali ke dunia ya. keberuntungan dan kerugian di dunia itu menentukan selamat dan tidaknya nanti di akhirat ya. karena itu muhasabah ini perkara penting karena itu Al Hasan Al Basri rahimahullah beliau menyatakan al mukminu awamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu kata Hasan al Basri al mukminu orang mukmin itu orang yang beriman itu adalah awamun ala nafsihi pemimpin terhadap dirinya ya. orang yang beriman itu adalah pemimpin pemimpin yang bertanggung jawab terhadap dirinya yuhasibu nafsahu yang selalu muhasabah mengintrospeksi mengkoreksi menghitung-hitung dirinya itu orang mukmin jadi sifat orang yang beriman itu adalah menjadi pemimpin terhadap dirinya bertanggung jawab terhadap dirinya kemudian mengkoreksi mengintrospeksi, menghitung-hitung dirinya. Itu mukmin kata Al Hasan Al Basri. Ya. Itu mukmin. Di samping itu juga kita berdoa kepada Allah ya untuk hisab kita nanti di akhirat itu mudah hisabnya itu menguntungkan menyelamatkan di dunia berusaha menghisap, menghitung, mengkoreksi. Nanti di akhirat itu apa e, diiringi dengan doa. Di antara doa yang disyariatkan sebelum salam. Apa doanya? Jadi kalau sudah baca tasahud, sholawat, kemudian membaca doa perlindungan dari empat perkara Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamati min disyariatkan untuk doa apa saja bima waroda wa bilam yarid dengan doa apa saja baik doa-doa yang datang dari Rasulullah atau doa yang tidak datang dari Rasulullah tapi dikhari dunia oleh untuk kebaikan dunia akhirat jadi nah, antara yang diajar oleh Rasulullah salah satunya adalah Allahumma hasibni hisabayasiro itu dibaca sebelum salam Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Karena siapa saja yang dihisap dengan hisap yang mudah, tanda dia akan selamat. Tapi sebaliknya yang dihisapnya tidak dengan mudah, ya tanda dia akan binasa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan faedah yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita mudah mengamalkannya. Kurang lebihnya saya meminta maaf wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.